Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Yang diantaranya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan di tengah kesibukan kita masing-masing untuk bisa sama-sama duduk bermajelis dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk bisa berhias dengan akhlak yang mulia dan terjauhkan dari akhlak yang buruk. Semoga kegiatan kita ini dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang kita akan bahas pada pagi hari ini sebagaimana telah diumumkan tentang tawadu dan al-kibar tentang sifat dua sifat yang saling bertentangan dan kontradiksi dan kontradiktif yaitu tawadhu sifat merendah dan satunya kibar sombong. Jadi pada kesempatan yang bahagia ini kita mempelajari akhlak yang mulia sekaligus kita mempelajari akhlak yang yang buruk. Dan bahasan masalah akhlak adalah bahasan yang sangat penting. Oleh karenanya akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia merupakan sebab terbesar yang memasukkan orang dalam surga setelah tauhid. Saya ulangi, sebab terbesar yang memudahkan orang masuk dalam surga setelah tauhid dan akidah yang benar adalah akhlak yang mulia. Dan sebaliknya sebab terbesar yang memudahkan seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang yang buruk. Adalah akhlak yang yang buruk. Oleh kerana hadis-hadis tentang keutamaan pelajari akhlak yang mulia sangat banyak ya seperti Rasulullah SAW ya mengatakan ya akrobukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling bagus akhlaknya berarti kalau orang akhlaknya paling bagus dia paling dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan akhlak terhadap keluarga kata Rasulullah SAW khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah suami yang terbaik bagi keluargaku. Berkaitan dengan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim." Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati saudaramu. Ya, ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian surga yang yang atas bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya, maksud saya, ya hadis-hadis tentang keutamaan akhlak sangat banyak, ya. Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat diletakkan di timbangan yang paling berat memperberat timbangan kebajikan seperti akhlak yang yang mulia. Oleh karenanya, usaha untuk berakhlak mulia sangat penting. Dan dia merupakan perkara yang paling memudahkan seorang masuk ke dalam surga gara-gara akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana bahkan terhadap akhlak terhadap hewan memudahkan orang masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang dia memindahkan gangguan di tengah dari jalan. Maka ghafarallahu Allah mengampuni dia, Allah masukin dalam surga. Hadis yang masyhur juga tentang seorang wanita pezina yang kemudian dia menolong seekor anjing, kemudian dia berikan air minum kepada seekor anjing masuk surga gara-gara menolong eh, bahkan akhlak terhadap terhadap hewan. Sebaliknya, perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka jahanam setelah tauhid adalah akhlak yang buruk. Setelah, adalah akhlak yang yang buruk. Kata Rasulullah SAW, Inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al asala. Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amalan. Sebagaimana ma, sebagaimana uh, eh, al khal yaitu cuka merusak madu. Jadi akhlak yang buruk merusak amalan. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berakhlak yang buruk. Contohnya, Rasulullah SAW mengatakan, dan ini berkaitan dengan bahasan kita, kata Rasulullah SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu ada beberapa tafsir yang di para ulama ada yang mengatakan semut kecil, zarrah ya. Semut kecil itu kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya. Kalau dia berada di atas punggung kita, kita tidak rasa saking ringannya. Ya. Ada yang mengatakan darah adalah ya, seorang kalau memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepukkan tangannya, dia melihat ada sisa-sisa e, pasir atau sisa debu, itulah darah saking kecilnya. Kalau kita ambil satu, kita taruh timbangan, dia akan kerasa. Ada yang mengatakan darah itu kalau seorang buka jendela kemudian terkena cahaya matahari terlihat ada butiran-butiran itulah zarah. Kalau kita ambil satu kita letakkan di timbangan tidak akan ada beratnya. Artinya ini ancaman yang berat. Orang beli kesombongan meskipun sebesar zarah, meskipun sangat kecil, dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang lain seperti la yadkhul jannata qati. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang haram, innalladzina ikuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka masukkan api dalam perutnya. Orang yang kata-katanya kotor, kasar, dijauhi oleh orang-orang, orang tersakiti hatinya gara-gara ucapannya, ini orang yang paling hina pada hari hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahu nas ittiqa'ahu Orang yang paling hina yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia gara-gara mulutnya yang kotor. Ngomongnya kasar, nyelekit, menyakiti orang. Ditinggal, ini berarti akhlaknya buruk. Dalam hadis Zukir oleh Nabi SAW anna fulana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita ya tasumun nahar wa taqumul lail senantiasa puasa puasa sunnah senantiasa salat malam wa tatasaddaq dan senantiasa bersedekah wa fi lisaniha syai'un tu'zi akan tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya kata Rasulullah SAW tentang wanita ini waktu ditanya la khaira fiha hiya finnar tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini dia di neraka kenapa akhlaknya buruk ini dia hubungannya ibadahnya bagus puasanya oke okay. Salat malamnya oke, okay, tetapi lisan tidak bisa dia jaga, maka kata Rasulullah SAW, hiya finna, jadi neraka, jahannam. Karena para ini Allah Subhanahu wa taala masalah akhlak bukanlah masalah yang sepele. Dia masalah penting. Seorang berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk, ini perkara yang penting dan urgen. Ya, terutama sekarang kita sedang berdakwah. Ya, maka Anda di masyarakat harus berakhlak yang mulia, ramah sama orang, murah senyum, tegur sapa yang lainnya, menghormati yang tua, ya. Yang terkadang akhlak sepertinya hilang dari sebagian orang-orang yang ikut pengajian. Ini karenanya akhlak ini harus kita jaga, ya. Apalagi sebagian Anda yang hadir penampilannya penampilan ustaz, ya. Iya, lebih ustaz daripada ustaz. Ustaznya Masya Allah ini. Lebih ustaz, jenggotnya oke, mantap. Orang lihat kira ustaz, tahu-tahu nggak pernah senyum, mukanya masam, ya Mukanya masam. Ya menyakiti hati orang lain, kadang tidak sopan sama orang. Ini semua merusak dakwah. Ini semua merusak dakwah. Tapi para hadirin yang subhanahu wa pembahasan kita adalah tentang dua akhlak yang kontradiktif, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia dan al-kibar, sombong adalah akhlak yang yang buruk. Kita bahas dari yang pertama, akhlak yang mulia tentang tawadhu. Tawadhu ya, diambil dari bahasa Arab dari wadha'a yaitu artinya rendah jadi tawaduk itu merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, ya. tidak sombong, tidak meninggikan diri, tapi dia merendahkan uh, merendahkan diri. Dan secara istilah maka ada beberapa ibarat dari para ulama tentang makna tawaduk, Namun itu hanyalah sebenarnya bukan khilaf di kalangan para ulama tapi sekedar bentuk, bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk tawadhu yang semuanya kembali kepada merendahkan diri terhadap sama muslim yang lain, tidak merasa tinggi di hadapan sama muslim yang yang yang, yang lain. Di antaranya misalnya eh, perkataan Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah dia mengatakan atawadhu huwa khafdul janah walinul janib. Tawadhu adalah yaitu merendahkan diri dan mudah untuk bergaul ramah dengan yang lain namanya tawadhu. Oleh Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan apa? Di antara di antara bentuk akhlak yang mulia yang paling ditekankan adalah tawadhu. Kata Rasulullah SAW, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." Al-muwatti'una aknafan alladina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, orang yang membentangkan E, pundaknya itu menangkan tangannya alladzina ya'lafun wa yu'lafun yaitu dia mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini akhlak yang mulia orang seperti ini. Orang senang bergaul dengan dia. Orang betah duduk dengan dia. Kenapa dia tidak sombong? kalau orang sombong orang menjauh darinya. Orang menjauh. Rasulullah SAW mengatakan La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Kenapa tidak bisa bergaul? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa tidak bisa diajak bergaul? Orang tidak cocok dengan dia. Mungkin keangkuhan, mungkin mulutnya kotor dan lainnya. Oleh karenanya perkataan Al-Junaid bahwasanya tawadhu khafdul janah yaitu rendah di hadapan sama muslim yang lain, walinul janib itu mudah untuk bergaul. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang tawadhu. Maka dia berkata, "Yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu." Namanya tawaduk yaitu dia tunduk kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Walau ahu min sobihin kabilahu. Kalau dia mendengar kebenaran tersebut dari anak kecil, dia akan terima. Kenapa? Dia tidak sombong. Kebenaran datang dari siapa saja dia terima. Walau ahu min ajihalin nasi kabilahu. Kalau dia pun mendengar dari orang yang paling bodoh tapi orang paling bodoh tersebut mengucapkan kebenaran, maka dia terima. Tidak ada kesombongan darinya, tidak ada ketinggian darinya untuk menolak kebenaran tersebut. Pokoknya kalau itu kebenaran maka dia terima. Kemudian Hasan Al Basri ya, pernah ditanya tentang tawadhu, maka dia berkata, dia berkata Hasan Al Basri rahimahullah, "At-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita annahu khairun minka." Namanya tawadhu yaitu engkau keluar dari rumahmu dan kau tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kau menyangka orang itu lebih baik daripada engkau. Ini berat ya. Jadi tawadhu itu bukan cuma penampilan tapi tawadhu hati juga ya. Sekarang bagaimana Anda merasa misalnya saya ketemu dengan sebagian ikhwan saya ketemu. Bagaimana saya merasa saya lebih baik daripada dia? Apa yang membuat saya harus merasa lebih baik daripada dia? Apakah saya pernah mengukur amalan saya dengan amalan dia? Baik, seorang kalau mengukur, karena Allah mengatakan inna akramakum Allahi akhakum, Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling apa? Bertakwa. Nah, sekarang level takwa saya dengan level teman saya ini mana yang lebih tinggi? Kita nggak tahu. Saya ustaz misalnya ketemu dengan salah seorang ikhwan. Dari mana saya bisa pastikan bahwasanya level level ketakwaan saya lebih tinggi daripada daripada dia? Taib, kalau kita menjadi tolak ukur, menjadikan tolak ukur barometer adalah perkara yang zahir. Taib yang zahir mungkin. Taib penampilan dia dia mungkin masih belum nyunah penampilannya. Saya lebih nyunah. Misalnya, misalnya. Ya. Atau mungkin uh, saya lebih rajin ke sholat berjamaah sementara dia sering telat. Baik. Ini kita hanya mengukur dari dohir. Padahal ketakwaan yang paling penting adalah masalah batin. Anda tidak tahu bagaimana amalan batin dia. Apakah dia orangnya tulus, mungkin dia ikhlas. Apakah Anda bisa membandingkan keikhlasan Anda dengan dia? Anda tidak tahu. Kemudian mungkin ada amalan tersembunyi. Misalnya dia berbakti sama orang tuanya, perhatian sama adiknya, ketemu orang miskin dia santuni. Anda tidak tahu. Oleh karenanya bagaimana? Apa yang menyebabkan Anda merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang di hadapan Anda? Karena kalau Anda ingin yakin Anda lebih tinggi, harus ada pengukuran. Dan mengukurnya bagaimana caranya? Nggak bisa. Kalaupun kita bisa mengukur, kita hanya bisa mengukur alaman, amalan zahir. Padahal yang paling penting, para ulama sepakat, amalan batin lebih bagus daripada amalan zahir. Ya. Kita dapati sebagian orang awam, Sekarang, kita dapati seorang wanita, ibu-ibu. Ya mungkin dia jilbab pakai separoh-separoh tidak tidak tidak lengkap mungkin ya, namanya orang tua tapi dia apa habiskan waktunya ngurusi anak-anaknya ditinggal sama suaminya tegar sabar ngurusi anak-anaknya terus anda merasa lebih baik daripada ibu ini tentu tidak bisa amalannya luar biasa mungkin dia kita dapat di sebagian saya dapat di sebagian TKW sebenarnya kerja tahun-tahunan semuanya dikirim buat ayah dan ibunya kita bisa seperti itu Ya, meskipun jenggot kita panjang belum tentu. Ini dia kerja di TKW, kerja di di Madinah. Bertahun-tahun ngirimkan untuk mengobati ayah dan ibunya. di sendiri pas-pasan tidak pernah merasakan kenikmatan gajinya sendiri. Kita dapati orang seperti itu. Terus Anda merasa lebih baik daripada dia? Mana? Apa yang buat Anda merasa lebih baik daripada dia? Maksud saya, perkataan sama bahas ini pada tempatnya. Dia mengatakan namanya tawabu orang yang mutawalde yaitu engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah kau menemui seorang muslim pun kecuali kau merasa diri lebih baik daripada dirimu. Nah kalau anda merasa seperti ini, anda tidak akan sombong. Karena kenapa anda sombong? Anda belum tentu lebih baik daripada daripada dia. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita tawadhu dalam Al-Qur'an seperti Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu terhadap sama kaum mukminin. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'min." Wahai Muhammad, perintah ini tertuju kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ya, wakhfid janah, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang ikut denganmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk tawadhu di hadapan orang tua. Wakhfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dan tidak ada perintah untuk menghinakan diri, merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk merendahkan diri kepada kaum mukminin, ya. Azillatun 'alal mukminin, wa 'izzatun 'alal kafirin. Itu ciri-ciri orang dicintai oleh Allah yaitu azillah 'alal mukminin, rendah hati terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Jadi tidak ada perintah merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah merendahkan diri terhadap sesama kaum mukminin dan yang kedua perintah untuk merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Ya. Seorang tawaduk terhadap temannya dan lebih-lebih lagi tawaduk terhadap orang tua orang tuanya. Dan orang tua meskipun mungkin ilmunya kurang ya. Terkadang seorang sombong, ya bapak ini tahu apa? Jadi repot seperti itu. Ya. Bapak tahu kalau kamu itu lahir karena sebab bapak. ya <laughs> gitu kan? ibu tuh ngerti apa ibu? Itu namanya tidak itu namanya sombong di hadapan orang tua. Meskipun ibu salah, tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang bijak. Ini orang tua kita, Allah perintahkan kita untuk rendah di hadapan orang tua. Meskipun orang tua mungkin gak lulus SD. Kita punya gelar doktor. Jangan sombong di hadapan orang tua. Ya. Demikian juga terhadap sama kaum mukminin. Tapi para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Inna Allah auha ilayya an tawadu. Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Perintah untuk tawadhu. Hatta la yafaru ahadun, la yafaru ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sampai sehingga tidak ada seorang yang merasa merendahkan yang lain, merasa sombong di atas yang lain dan tidak berbuat zalim kepada yang lain. Jadi tawadhu itu diperintahkan. Tawadhu diperintahkan. Dan kita akan sebutkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling tawaduk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Fatu Makkah Rasulullah Sallam masuk ya, ke dalam kota Makkah dalam kondisi tawadhu. Beliau naik di atas unta beliau, menundukkan pandangan beliau, ya sampai-sampai disebutkan dagu beliau hampir mengenai pelana dari unta beliau. Beliau tidak sombong, tidak angkuh. Padahal ini saatnya waktu untuk angkuh. Kenapa Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah? Ya, 8 tahun yang lalu diusir dan para sahabat diusir. Sekarang setelah 8 tahun, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW balik untuk menaklukkan kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tapi beliau tatkala masuk kota Mekah, beliau tidak sombong dan aku bahkan merendahkan diri. Bahkan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau tahu segala kenikmatan, segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang sombong dan aku kalau dia lupa, dia lupa bahwasanya segala kelebihan ini semata-mata dari Allah. Dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan dia. Itulah maka muncul kesombongan. Tapi kalau dia tahu bahwa seluruhnya adalah dari Allah, seluruhnya adalah sebab dari Allah, seluruhnya Allah yang atur, maka dia akan jauh dari kesombongan. Ya. Bahwasanya dia tidak punya andil dalam keberhasilannya, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan hilanglah kesombongan tersebut. Tapi kalau hilang makna ini dari benaknya, maka dia akan sombong dan angkuh. Pernah juga ya, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Ini pimpinnya kaum muslimin. Dia ketakutan. Maka Rasulullah SAW tatkala lihat dia gemetar ketakutan, Rasulullah SAW tenangkan dia. Kata Rasulullah SAW, hawin alaika, fa inna ana ibnu mra'atin min Quraisyin kana ta'kulul qadid. Kata Rasulullah SAW, tenang, tenang, tenang. Santai aja kata Nabi SAW. Saya ini manusia biasa, saya ini seorang putra, putra dari seorang wanita Quraisy yang juga makan al-qadid, sama dengan kalian, makanannya sama. Alkohol itu adalah daging yang diasinkan sehingga ya, awet ya, sehingga awet. Jadi ya, Rasulullah SAW, kalau kita misalnya orang datang, sabar, sabar, saya ini biasa aja, saya juga makan beras seperti kalian. <laughs> Kira-kira begitulah. Bukan, oh iya, iya, iya. <laughs> oh iya, iya. Enggak, itu bukan tawadu. Orang bangga kalau ada orang yang, oh, Ustaz saya mau, iya bangga, berarti dia, dia, dia apa, di, dihormati dia. Rasulullah SAW tidak. Kata Rasulullah santai aja santai. Saya sama dengan sama-sama makan daging apa? Yang diasinkan. Ini namanya tawadhu. Kemudian di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak beliau yang pertama kali memberi salam. Benar Rasulullah SAW mengajarkan yusallimu as-saghir 'alal kabir yang muda memberi salam kepada yang tua. Ini adatnya demikian. Namun bukan berarti ya, yang tua tidak boleh mulai salam. Tatkala tua memulai salam ini menunjukkan tawadhu. Rasulullah SAW ketemu anak dia salami, assalamualaikum, anak disalami. Ya, terkadang kita angkuh, dia yang lebih muda, harusnya dia yang salam sama saya. Ya benar sih. Tapi ente tawadhu. Mungkin dia lupa, mungkin dia lalai. Kita yang kasih salam. Kita yang kasih salam. Rasulullah salam salami anak-anak. Ingat bagaimana tahu Datang seorang yang agak terganggu otaknya, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingin Nabi menemani dia dalam sebagian kebutuhannya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, Ya umma fulan, wahai si fulana, unduri shikaki turidi. Kau ingin saya mengantarmu ke jalan yang mana? Saya akan antar. Orang ini padahal terganggu apa? Otaknya. Namun dia punya, dia ingin Nabi menemani dia. Maka Nabi menemani dia. Padahal bukan orang besar. Bukan orang besar. Tapi Rasulullah SAW dengan tawaduknya ingin menemani menemani dia. Kemudian di antara tawaduknya Nabi SAW, Nabi SAW menggonceng para sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang junior. Sampai ada sebagian ulama menulis buku dengan dengan judul 30 sahabat, sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menggonceng Usama bin Zaid Rasulullah SAW pernah membonceng Fadl bin Abbas Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'ad bin Jabal Rasulullah SAW pernah membonceng uh, Hasan al Hussein ya dan sahabat-sahabat yang yang lainnya ya. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum pun demikian kalau antum lewat ada orang misalnya, antum ajak naik mobil misalnya, ya tawaduk ya. Meskipun orang tersebut bukan orang kaya, meskipun orang tersebut orang miskin, ajari paksakan diri anda untuk apa? tawaduk. Mari Pak, mari Pak. Harus dilatih untuk tawaduk. Kemudian di antara tawaduk Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang wanita anna imra'atan sauda tak takumul masjid. Ada seorang wanita berkulit hitam. Dia kerjaannya adalah membersihkan e, Masjid Nabawi. Jadi tukang sapu-sapu masjid. Ya, tidak ada yang perhatikan. Perempuan kulit hitam bersih-bersihkan masjid. Faqadaha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallam tidak lihat wanita ini. Berarti Rasulullah sallam perhatian. Rasulullah sallam perhatian terhadap seorang wanita hitam yang mungkin budak mungkin yang tidak dianggap oleh orang lain. Namun dia melakukan budak ini melakukan perbuatan mulia. Kenapa? Dia bersihkan masjid. Dia bersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu Rasulullah SAW tidak melihat dia, Rasulullah SAW fasa'ala anha. Rasulullah SAW bertanya, di mana wanita tersebut, wanita hitam tersebut? Faqalu mata. Para sahabat mengatakan sudah meninggal wanita tersebut. Qala afala kuntum adantumuni? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak mengabariku waktu dia meninggal?" Fakannahum saggaru amroha. Para sahabat seakan-akan meremehkan urusan wanita ini bukan merendahkannya tidak, tapi ini wanita biasa ya sudah meninggal kita kubur aja nggak usah merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perasaan demikian. Ini wanita biasa saja bukan orang besar di kota Madinah, daripada kita repot-repot laporin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita kubur aja. Bukan pada saat menghina wanita ini tidak, tapi tidak ingin merepotkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka Rasulullah SAW mengatakan, dulu duluni ala kubriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadluhu maka mereka tunjukkan di sana ya Rasulullah kuburan wanita tersebut. Fasallah alaiha Rasulullah SAW kemudian sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang terlambat sholat jenazah, dia boleh sholat di kuburan orang tersebut. Misalnya dia ayahnya meninggal, dia di luar negeri, tidak bisa balik kecuali bulan depan datang, sholat di situ nggak jadi masalah. ada kiblat, Allahu Akbar, sholat ya, sholat jenazah. Sebagaimana Nabi SAW menyolatkan wanita ini dan sholat dan sholat jenazah tidak mengapa di kuburan karena memang tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya dan tidak ada syubhat bahwasanya kita akan meminta kepada penghuni kubur. Justru orang tahu sholat jenazah itu kita mendoakan apa penghuni kubur. Beda kalau sholat di kuburan, ini ada ada syubhat atau ada uh, perkara yang mengesankan kita sedang meng mengagungkan penghuni kubur. Mohon duduk merapat maju lagi. Suruh maju lagi. Masih yang di luar nggak ada asik. Tawadu, tawadu. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, beliau dahulu waktu duduk bersama para sahabatnya tidak di tempat yang tinggi, tapi rata dengan sahabat. Sehingga orang-orang tidak bisa membedakan mana Nabi dan yang lainnya. Kalau ada orang datang dari luar kota Madinah, tidak tahu mana Nabi, mana yang lainnya. Sehingga bingung cari Nabi SAW. Oleh karenanya para sahabat membuat semacam gundukan agar Rasulullah SAW duduk lebih tinggi daripada yang lainnya. Tujuannya bukan sombong, ya. Namun supaya bisa lebih didengar dan orang yang datang dari luar bisa mengenal itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya waktu tatkala hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar. Orang-orang Madinah banyak tidak tahu Nabi SAW. Mereka dengar tentang Muhammad, Muhammad, Muhammad. Mereka dengar Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi datang bersama Abu Bakar, disambut oleh orang-orang Madinah. Maka ya duduklah Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang datang nyalami Abu Bakar, disangka Muhammad siapa? Abu Bakar. <laughs> Kalau kita, eh, tapi Abu Bakar apa namanya? Langsung segera Abu Bakar meletakkan apa namanya? E, kalau tidak salah dia menaungi Nabi, baru orang sadar ternyata itu siapa? Muhammad bukan yang tadi <laughs> Saking tawaduknya Nabi tidak ada beda antara dia dengan murid-murid murid-muridnya. Orang menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tawadhu dalam hal pakaian tidak berbeda juga juga dengan yang yang lainnya. Sehingga tidak ada yang bisa membedakan mana Nabi dan para sahabatnya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala Setelah itu setelah Rasulullah SAW menyolatkan wanita hitam tersebut, Rasulullah SAW berkata, Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. semuanya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah akan menerangkan memberi penerangan terhadap kuburan-kuburan tersebut dengan aku menyolati mereka. Di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ikut bersama para sahabat tatkala menggali perang Khandaq. Menggali Khandaq tatkala perang Khandaq. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan dalam sirah Nabi, Waktu terjadi perang Khandaq, datang sekitar 10.000 pasukan bergabung dari orang-orang Quraisy dan juga suku-suku Badui yang lainnya. Mereka ingin membumi hanguskan Madinah, maka mereka datang dengan pasukan penuh sekitar 10.000 sementara kaum muslimin jumlahnya cuma 2.000. Secara logika, 2.000 pasti kalah dengan 10.000. Oleh karenanya Rasulullah SAW melakukan strategi yang lain, bukan strategi perlawanan karena perlawanan secara logika kalah. Ya, dua 2000 lawan ribu sementara dikepung ini susah. Sementara di dalam Madinah sendiri ada orang orang-orang Yahudi yang sewaktu-waktu bisa berkhianat. Nah, kalau orang Yahudi berkhianat maka kaum muslimin akan diserang dari dua belah pihak. Oleh karena Rasulullah SAW akhirnya mendengarkan ide dari salah seorang sahabat, akhirnya dibuatlah kondak. Kondak dengan jarak berkilo-kilo, kemudian lebarnya 4 meter dengan kedalam, kedalaman 4 meter. Supaya apa? Supaya kuda tidak bisa melewati lubang tersebut. Ya. Disebutkan tatkala mereka menggali, maka hasil gundukan dari galian tersebut merupakan tempat untuk berlindung. Untuk berlindung sehingga kalau ada panahan kena pasir, tidak kena orang. Ini disebut oleh sebagian ulama. Intinya waktu menggali tersebut Rasulullah SAW ikut menggali. Dan waktu itu musim dingin dan musim e, paceklik kurang makanan. Sampai para sahabat akhirnya mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan dan mereka mengeluh kepada Nabi karena kelaparan. Waktu mereka mengeluh kepada Nabi, ternyata Nabi juga ikat perutnya dengan apa? Dengan batu sama-sama lapar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innal Aisyah Aisyul Akhirah, warhamil ansar, warhamil ansar wal muhajir. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ini kehidupan susah seperti ini, kelaparan hanya sebentar. Kehidupan yang hakiki adalah di di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kaum, rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maksud saya Rasulullah SAW tawadu ikut serta menggali pasir sampai akhirnya tubuh beliau penuh dengan debu dan yang lainnya. Sebagaimana para sahabat lapar, beliau juga lapar alaihi salatu wa afdalu taslim. Di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu beliau terhadap pembantunya Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik mengatakan, "Laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dan tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan halla fa'alta halla tarakta tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kenapa kau tidak bikin begini kenapa kau bikin begini tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas selama 10 tahun ya, biasanya majikan itu kasar terhadap apa pembantu kasar terhadap supirnya kasar terhadap pembantunya ya, kenapa dia merasa merasa punya ya, apa memberikan gaji kepada mereka sehingga kasar Rasulullah SAW tidak pernah demikian Kemudian Rasulullah SAW juga tawaduk terhadap keluarganya. Bagaimana Rasulullah SAW ya sabar dengan istri-istrinya. Bagaimana saya sering merenungkan tentang siapa Sofia radhiyallahu anha. Sofia radhiyallahu anha bintu Huyai bin Akhtub. Subhanallah. Diserang oleh Nabi Shallallahu keluarganya. Maka meninggallah ayahnya. Ayahnya pemimpin orang Yahudi, meninggal. Omnya juga meninggal. Suaminya juga meninggal. Kakaknya, keluarganya semua meninggal dalam satu hari dibunuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah itu Rasulullah SAW menikahi Sofia. Sebagai seorang manusia memiliki sifat manusia, tentunya benci kepada Rasulullah SAW karena dengan sebab Nabi terbunuhlah ayahnya, terbunuhlah kakaknya, terbunuhlah suaminya, terbunuhlah saudara-saudaranya. Namun Rasulullah SAW bisa mengambil hati Sofia. Rasulullah SAW mengerti kondisi Sofia sehingga Rasulullah SAW menawan hatinya dengan akhlak yang mulia dengan tawadhu. Di antara tawadhu Nabi terhadap Sofia Waktu Rasulullah SAW bawa Sofia, kemudian Sofia ingin naik di atas onta, maka Rasulullah SAW tegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik apa? Onta. Bayangkan. Antum pernah gitu sama istri, tuh sama istri. Silakan mam, injak. Manjat mengambil apa? <laughs> Ini Rasulullah SAW melakukan di hadapan para sahabat. Para sahabat lihat semua. Bagaimana Rasulullah SAW muliakan istri dengan tawaduk di hadapan istrinya Rasulullah SAW duduk meninggalkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik di atas onta. Kita susah seperti itu. Ya. Harusnya kita pun demikian. Jadi kalau kita naik mobil, kita bukakan pintu buat istri, silahkan istriku sayangku. Sudah, awas bajunya ke masuk. Nah itu baru tawadhu sama istri. Tapi sebagaimana sebaliknya, Ini lewat sana, lewat sana. Itu gas tolong masukin, Mam. <laughs> Mamnya disuruh bawa gas, masih ke dalam apa maminya ini sayang saya saya disuruh ngangkat gas gimana itu minyak minyak turunin turunin di mobil tidak mau turun kita yang turun nah, itu pekerjaan laki-laki pekerjaan apa laki-laki istrinya suruh kerja maksud saya jauh dari apa jadi beda kita dengan Nabi cuma sedikit cuma dibalik gitu. cuma dibalik Subhanallah ya Rasulullah SAW itu orang yang sangat tawadhu. Untuk bayangkan Rasulullah SAW didatangi orang oleh orang oleh orang Badui. Panggil, "Ya Muhammad, a'tini min malil ladzi indak, min malil ladzi indah." Wahai Muhammad, Rasulullah sedang berjalan atau dicegat, ditarik selendangnya sampai merah leher Nabi SAW. Bukan ditegur om-om gitu enggak. Jadi jalan ditarik apa namanya? Jadi berhenti lagi jalan berhenti ditarik selendangnya sampai merah leher Nabi SAW. Setelah itu, ya Muhammad berikan harta Allah yang ada pada kamu buat saya. Antum bayangkan ini Rasulullah SAW kepala istilahnya kepala negara kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian Arab Badui datang manggil namanya, ya Muhammad. Kita saya saja ada orang panggil, eh Firanda, Firanda, waduh saya juga. eh. Ini nggak punya sopan ini. Ustad dong, Ustad Firanda dong. Manusia itu tidak? Manusiawi ya. Makanya Firanda, Firanda, Fir, Fir, Fir, Fir. fir. Jauh-jauh dari Madinah panggilnya Fir. <laughs> Tapi kenyataannya begitu, kita susah untuk tawadhu. Rasulullah SAW dipanggil, ya Muhammad. Bayangkan, ya Arab Badui. Manggil buat apa? Minta duit lagi, <laughs> minta panggil. Berikan harta Allah yang ada pada kamu buat saya. Ya, Rasulullah SAW langsung bisa tersenyum. ini luar biasa. Rasulullah SAW bahkan dalam hadis, fadhahika Nabi SAW langsung tertawa. Tidak marah kepada Arab Badui tadi. Tidak wajah bermuka masam terlebih dahulu. Langsung bisa tertawa. Ini di antara keajaiban. Kok bisa Rasulullah SAW langsung, langsung tertawa? Kalau kita nggak bisa, kita pasti ngamuk dulu, ngomel dulu ya. Antum misalnya naik mobil, tahu ada yang tabrak. Antum nggak mungkin kalah khair syukur. Nggak mungkin. Antum pasti ya sudah nggak apa-apa, afwan nggak apa-apa. Pasti antum pasti ada emosi sedikit. Nggak mungkin langsung bisa apa? Senyum, nggak bisa langsung wahai qadarullah. Sebenarnya saya pernah pertama kali saya datang ke Madinah, ini 15 tahun lalu saya datang ke Madinah. Waktu itu kita ingin naik mobil dari dari kampus ke sholat subuh kalau nggak salah. Kita keluar sebelum subuh, kita berangkat dari kampus menuju ke Masjid Nabawi. Ingin sholat di Masjid Nabawi. Awal-awal semangat ya, pokoknya berangkat ke Masjid Nabawi. Ada orang sebenarnya jenggotnya panjang, orang tua. Naik, kita tawar-tawar, ya udah dua real satu orang. Saya lupa berapa, saya agak lupa, cuma kira-kira dua real. Di tengah perjalanan, bannya pecah. Subhanallah orang tersebut, langsung kodarullah, tidak ada marah sama sekali. Senyum kau qadarullah, kata dia afwan ya teman-teman nggak bisa lanjutin. Kita mau bayar saking kasihan. Oh enggak usah, nggak usah katanya. Subhanallah, bisa dia seperti apa? Ada orang berakhlak seperti itu. Menghadapi musibah dengan santai, dengan zikir. Memang harus selalu berzikir tatkala berjalan. Begitu bannya pecah, dia senyum-senyum. kau Qadarullah, tidak ada muka marah sama sekali. Tidak mengatakan sudah kasih satu real dulu lah. Enggak. Dia bilang, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, saya pernah juga gitu, pernah ditabrak dan saya langsung bisa senyum meskipun sebentar. <laughs> Maksudnya saya mau ngomel dikit tapi akhirnya saya senyum. Gimana ceritanya? Wah gitu saya mau masuk di gerbang kampus. Saya mobil Kresida, atau mobil Kresida ya? mobil sedan kecil tuh. Tahun 89 ya. <laughs> Tahun 1989. Waktu saya mau masuk tahu-tahu ada mobil GMC gede nabrak mobil saya. Waduh, saya buka kaca mau marah-marah. Terus saya, afwan, ternyata dosen saya yang nabrak. <laughs> saya bisa terapkan hadis Nabi tadi. <laughs> oh, dosen S3 ya udah. Afwan sih, afwan sih, eh, eh, afwan. <laughs> saya tadi udah marah itu, udah, uh, dosen kata saya. Gak jadi. Jadi saya tawaduk terpaksa ya. Marahani ya, antara subhanahu wa ta'ala. Jadi, lihatlah bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar luar biasa. Dan kita patut mencontohi Rasulullah SAW. Dan saya ingat, ingat tawaduk itu harus dilatih. Dilatih. Antum kalau nggak melatih diri, antum nggak bisa tawaduk, Latih bergaul dengan orang miskin, latih ngobrol dengan mereka, ajak mereka makan di rumah. Kalau antum nggak begitu, antum gaulnya sama kaya-kaya doang. Yang ini nggak level. Gimana antum mau tawaduk? Hmm. Gimana antum mau tawaduk kalau antum Ya sesekali antum nggak apa antum punya teman orang kaya, tapi antum sesekali ya mengundang orang miskin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, walimah. Walimah yang paling buruk adalah walimah yang hanya mengundang orang kaya, yang miskin tidak diundang. Kenapa? Itu kesombongan mengatakan kepada kesombongan. Karena tawadu Allah mengatakan apa? Wasbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum bil wadati wal ashirin wajah. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyuruh kepada Allah siang dan malam. Rasulullah SAW disuruh ya bergabung dengan orang-orang yang miskin, bersabar dengan mereka ya. Jadi kita kalau mau tawadu ya harus dilatih ya. Dilatih. Hormat sama orang ya. Terutama orang yang lebih tua daripada kita, bersabar mendengarkan ungkapan mereka ya. Kalau tidak begitu, ya kesombongan masuk dengan dengan sendirinya. Disebutkan dalam riwayat wala ya'nafu an yamshi ma'al armalah wal miskin fayaqdiyalahul hajar Rasulullah SAW tidak merasa berat untuk berjalan bersama para janda, kemudian orang-orang miskin. Rasulullah SAW memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala di antara keutamaan tawadhu orang yang tawadhu dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tawadhu dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadur rahman di surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat yang pertama Allah sebutkan. Tetapi Allah sebutkan sifat-sifat yang lain. Di akhirnya Allah mengatakan ulaika al ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyata wa salama. Orang-orang inilah yang mereka diberi ganjaran dalam Gurfa itu surga, diberi ganjaran surga. Siapa mereka? Kata Allah, wa ibadur rahmanil alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Berjalan mereka dengan tawadhu, tidak angkuh. Karena kesombongan itu bisa muncul dari gaya jalan. Kesombongan itu bisa muncul dari cara berbicara, ya. Kesombongan bisa muncul dari macam-macam, dari ungkapan bisa kelihatan orang sombong, suatu yang dari hati keluar dari ungkapannya. Maka mereka yang dipuji oleh Allah karena jalan mereka dengan penuh tawadhu, tidak sombong sama sekali. Wa idza khatabahumul jahilun kalau orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, maka mereka qalu salam, mereka tinggalkan, bahkan mereka doakan kebaikan bagi bagi orang bodoh tersebut tidak mereka layani. Ya, ternyata orang ini, mereka ini diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka tentu, kata para sahabat tentu siapa penghuni surga? Kata Rasulullah SAW, Kullu da'ifin mutada'ifin lau aksam ala Allahi la abarrahu. Itu seorang yang uh, lemah, ya. Mutada'if yaitu tawaduk. Artinya dia tidak merasa sombong di hadapan orang, tidak merasa kuat di hadapan orang, tapi dia melemahkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan orang orang lain. Ini di antara penghuni surga kata Nabi saw. Allah juga berfirman, tilka darul akhirata tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada inilah surga di akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin sombong di atas muka bumi jadi orang yang sombong angkuh di atas muka bumi tidak akan dapat akhirat dia hanya mendapatkan dunia dengan kesombongannya akhirat tidak dia dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan tawadhu Mana dari hadis tersebut saya lupa cantumkan. Maknanya itu mantaro mantaro libasan barang siapa meninggalkan suatu pakaian yang dia takut pakaian tersebut mendatangkan kesombongan, ya maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat dan Allah menyuruh dia untuk memakai gaun iman dari mana yang dia sukai. Ini dalil bahwasanya orang yang tawadhu, ini ada baju dia punya, tapi baju ini bisa bikin sombong. Ya, entah karena saking mahalnya, entah karena dibuat dari Jerman misalnya ya. ya tahu orang tahu ini capnya merek Jerman. Dia khawatir sombong. Ada orang pakai ini tidak sombong ada. Tapi ada yang dia khawatir sombong dengan baju seperti itu. Maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tawadhu'an lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia hari kiamat. Allah muliakan dia dan Allah menyuruh dia untuk memilih gaun keimanan pada hari kiamat yang dia kehendaki. Intinya para hadirin yang Subhanahu wa taala kita harus berusaha melatih diri kita untuk tawadhu ya, rendah diri terutama kepada seorang muslim. Kenapa kita sombong di hadapan seorang muslim sementara Allah muliakan dia? Allah jadikan dia seorang muslim. Allah utus Rasul untuk mendakwahi dia. Allah turunkan Al-Quran supaya dia bisa paham. Ya. Allah muliakan dia. Kalau dia meninggal, Allah menyuruh orang untuk sholati dia. Lantas kenapa kita hinakan? Hinakan dia. Kita Kenapa kita merasa lebih tinggi daripada daripada dia? Tapi para hadirin subhanahu wa ta'ala, ini masalah tawaduk dan sekarang kita beranjak kepada perangai yang kedua tentang al-kibar, sombong. Ya. Apa itu hakikat sombong? Sombong ini mengerikan ya. Hadis-hadis banyak menjelaskan tentang bahayanya sombong. Di antaranya sebagian tadi kita jelaskan di awal pengajian kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sedikit tidak akan masuk surga. Ini ancaman luar biasa menunjukkan sombong adalah dosa besar. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan ya, Allah berfirman tentang kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al kibriya urida'i wal azamatu izari." man naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnar. Bahwasanya kesombongan adalah selendangku dan bahwasanya eh, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang ingin ikut-ikutan sombong, salah satunya sombong atau merasa agung, maka aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Yang berhak sombong cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk sombong karena semuanya dari Allah Subhanahu. Kita boleh sombong apa kalau kita semuanya dari kita? Kalau semuanya dari kita. Tapi kalau semuanya dari Allah apa yang kita sombongkan? apa yang kita sombongkan. Oleh karenanya Allah mencela Firaun, eh, mencela Korun. Tatkala Korun ditanya tentang harta yang dia miliki, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia sombong dengan ilmunya. Saya ini punya harta banyak karena saya punya ilmu. Kata para ulama ahli tafsir, dia merasa punya ilmu untuk mengolah harta, ilmu dalam berdagang sehingga dia kaya raya. Tatkala itu dia sombong. Padahal ilmu tersebut yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah benamkan dia di dalam bumi berserta hartanya. Ya. Maka kapan seorang ya merasa dia punya peran ya karena saya pintar makanya saya berhasil karena saya begini. Ini ini ini ini, ini yang mengantarkan kepada kesombongannya. Orang mengatakan karena saya pintar maka saya kaya. Saya sering sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kepintaran. Siapa yang bilang orang kalau pintar kaya, semakin pintar semakin kaya? Benar atau tidak? Tidak benar. Tidak tidak saya saya ulangi, kepintaran tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Ada orang profesor, gelarnya tinggi, miskin kasihan. Dia tidak ada. Udah kepalanya botak, kemudian bikin rumus sana, rumus ini, miskin. Ya. Ada orang nggak lulus SD kaya raya, gara-gara jualan bebek goreng misalnya, kaya raya. Allah kasih rezeki. Ada yang mengatakan saya kaya karena saya banyak pengalaman. Yang bilang kamu banyak pengalaman semakin kaya siapa? Ada orang punya pengalaman jadi anak buah terus, nggak pernah jadi bos, dia miskin terus. Oleh karenanya keberhasilan apapun karena Allah ya. Seorang ustaz pun ketika berdakwah, orang perhatikan bukan karena dia, semuanya dari Allah. Allah yang buat dia bisa berorasi, Allah yang buat dia bisa mudah menghafal dan macam-macam. Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa diri kita punya andil kayaknya gara-gara kita kita berhasil ini sarana untuk mengantarkan kepada kesombongan. Dan kita tidak berhak sombong. Kita hanya berhak sombong kalau itu dari kita. Ternyata bukan dari kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Allah, mengatakan al-kibriya uridai, kesombonganlah selendangku, ya. Barang siapa yang mencoba-coba ikut serta sombong bersamaku, aku akan lempar dalam neraka jahanam. Kemudian di antara e, dalil tentang bahayanya sombong, orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, "Yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsali dzar fi suwarir rijal, yakshahumudz dzul min kulli makan." Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, ukurannya seperti semut kecil. Bentuknya manusia tapi ukurannya seperti apa? Semut kecil dan hampir dia dia diliputi dengan kehinaan dari segala arah, hampir diinjak oleh manusia yang lain. Ya. Kenapa? Ini al jaza min amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia merasa tinggi, dia merasa hebat, dia merasa yang lain rendah, dia merasa yang hina di hadapan dia. Ya. Dia remehkan yang lain, maka di akhirat dia dibuat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dunia dia merasa besar? Dia merasa besar. Ini kehinaan, ya. Orang yang sombong dihinakan, ya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian tempat orang-orang yang sombong kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'sa mathwal mutakabbirin." Neraka adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa sih hakikat sombong ya? Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesombongan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Qala rajulun, ada seorang bertanya, sahabat, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasul, ada seorang suka bajunya bagus, sendalnya bagus ya. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu seorang berhias dengan apa? Dengan baju dan sendal. Kalau sekarang dengan HP, dengan mobil ya. Enggak <laughs> tanya sendal lagi, tapi apa? Dengan macam-macam, dengan kunci mobil ya. Kalau dulu yang mau bergaya apa? Bergaya baju sama apa? Sendal mau gaya dengan apa? Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang yang suka kalau bajunya bagus dan sendalnya bagus? Apakah dia termasuk orang yang sombong?" Kata Rasulullah SAW, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Tidak ini bukan sombongan. Al-kibar batarul haq wa gantun nas. Sombong adalah batarul haq menolak kebenaran, sudah tahu itu benar namun nekat aja dia tolak. Wa gantun nas merendahkan manusia. Ini yang mengerikan, merendahkan apa? Manusia. Merendahkan manusia. Dan yang pertama kali sombong adalah iblis. Kita kalau dengar iblis kita bencinya luar biasa iblis, makhluk yang menyesatkan semua manusia, makhluk yang kita hinakan. Tetapi ternyata iblis masuk neraka jahanam karena kesombongan. Jadi yang pertama kali memiliki sifat sombong iblis. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Tatkala kami perintahkan malaikat seluruhnya untuk sujud kepada iblis, Aba wastakbar, iblis enggan dan sombong. Sombong dia. Kemudian Allah bertanya, "Ma mana an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tain. Saya lebih baik daripada dia. Ini ungkapan orang sombong. Saya lebih baik daripada daripada dia. Oleh karenanya saya katakan sebab kesombongan itu banyak. Sebab kesombongan banyak. Di antaranya jabatan. Jabatan buat orang sombong tidak? Buat orang sombong. Ya. Apalagi sudah jenderal misalnya ya. Bukan semua jenderal sombong lah ya. Tetapi orang kalau sudah jabatan tinggi ya, direktur kah, jenderal kah, terkadang memiliki keangkuhan yang luar biasa. Saya punya teman di Madinah ya. Dia kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia bilang, "Ya Firanda, saya mau pensiun, saya mau mengundurkan diri pensiun dini." Kenapa? Oh, kau tidak tahu Firanda ini bahayanya baju ini bahaya sekali. Kenapa di sini banyak penghargaan dia? Sini bintangnya ada berapa? Dua atau tiga? Penghargaan di mana-mana. Ini baju bahaya katanya. Dia bilang dia pernah beli sesuatu, ngantri beli tamis itu makanan. Orang semua minggir supaya dia di luar. Kadang-kadang kalau dia kalau dia beli di bakola di kios, nggak usah bayar kata apa? Ya. Kenapa dia di, di tiga jendela kemudian sini ya, orang tapi waktu dia nggak pakai baju itu ngantri meskipun banyak orang nggak ngantri waduh ngantri gitu <laughs> baju itu bahaya katanya saya pengen berhenti dia ngomong sama saya gitu karena memang jabatan sangat membuat orang apa mudah untuk angkuh tatkala ente angkuh sudah neraka jahanam jadi di antara hal yang buat orang bisa terjebak dalam kesombongan adalah keangkuhan. Di antaranya adalah baju. Baju bisa bikin sombong. Bukan Rasulullah SAW mengatakan, manjar saubahu thawbahu khuyala, ya, barang siapa yang mengisbalkan pakaiannya karena sombong, dia sudah isbat bukan karena sombong ingin menunjukkan dia orang kaya dan macamnya sombong maka Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Karena kesombongannya bahaya. Kesombongan bisa dengan baju. Ya. Kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Apa mobil tidak bikin sombong? Hah? Apa rumah mewah tidak bikin sombong? Saya bukan larang antum punya rumah mewah, ya. Antara antum dengan Allah. Saya tidak melarang untuk punya mobil mewah, itu satu dengan Allah. Tetapi jangan sampai rumah mewah tersebut, mobil mewah tersebut buat Anda apa? Sombong. Karena potensi untuk sombong dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, ini sangat mudah. Kalau antum naik motor, gimana ya, untuk mau sombong? Ketemu orang yang mobil ya, assalamualaikum. Gimana mau sombong ya? ya assalamualaikum. Awal terpaksa. Ya. Apalagi antum naik sepeda, gimana mau sombong? Coba antum naik mobil mewah. Ya, assalamualaikum. Gayanya lain. <laughs> Bener. Ente turun ya, bukan saya nuduh orang ya. Ente turun dari mobil, bukan menghina orang yang punya Avanza ya. <laughs> Ente turun dari Avanza, beda dengan ente turun dari Alphard, iya tidak? Ada beda atau tidak? Ada beda atau tidak? Padahal cuma dijemput, bukan punya. <laughs> apalagi yang punya. Bukan berarti punya Alphard jadi sombong, itu urusan ente dengan Allah. Cuma saya ingatkan mobil-mobil mewah, barang-barang mewah jangan bikin ente apa? Sombong. Kalau ente ente untuk berkhidmat kepada agama, untuk bersyukur kepada Allah nggak jadi masalah. Allah tidak pernah melarang kita punya rumah yang luas, tidak. Tapi hati-hati, intinya harus bersyukur kepada Allah dan jangan mengantarkan kepada kesombongan. Ingat tentang Ashabul Kita telah dua orang berdialog Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan ana aktsaru minka mala wa azuna farah. Dia sombong, dia mengatakan saya lebih banyak harta dan lebih banyak kabilahku, keturunanku. Jadi sombong, sombong bisa dengan harta. Saya punya harta lebih banyak, sombong. Orang bisa sombong dengan kecantikan, saya lebih cantik. Dan macam-macamnya. Dan yang paling mudah buat orang sombong diantaranya sombong dengan ilmu. Ilmu ini paling mudah buat orang apa? Sombong. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya, oleh karenanya ustadz itu sangat potensi untuk sombong. Benar. Apalagi sudah punya gelar misalnya, yang nggak punya gelar saja bisa sombong, apalagi yang punya gelar. Sangat potensi. Kenapa? Dia merendahkan orang. Dia lupa bahwasanya yang muda harus menghormati yang tua. Dia lupa bahwasanya ilmu itu harus mengantarkan orang kepada tawadhu, bukan semakin apa? Sombong. Bukan semakin angkuh. Tapi antum jangan tuduh sesat antum apa? Sombong tidak. Oleh karena para hadirin antum pun yang punya ilmu ya, jangan sombong. Saya pernah ditanya sama orang, "Ustaz, saya kenapa sekarang agak merasa tinggi setelah saya belajar agama? Saya pernah ditanya demikian. Saya bilang apa yang nanti sombong kan nanti? Bahasa Arab aja nggak bisa sudah mau sombong. belajar nggak pernah belajar bahasa Arab, ini mau sombong. Apa yang sombong sombongkan? Ente sama anak-anak orang Arab sana masih kecil mereka sudah bisa bahasa Arab. Ente belum bisa sampai sekarang. Apa yang ente sombongkan? Terkadang orang sombong itu apa? Karena nggak tahu dunia luar. Dia cuma di dalam katak dalam tempurung tidak tahu dunia luar. Coba kalau ente ke Madinah, ente lihat banyak orang pintar, semuanya pintar. Teman-teman kelas ente pintar-pintar. Yang satu hafal Quran, yang satu hafal ini, hafal kiraah, sabah, ya. Yang satu hafal alfiyah. Di sana ada supir hafal seribu bait tentang hadis, seribu bait tentang seribu bait dihafal. Ini supir padahal hafal orang Mauritania. Apa yang ente sombongkan? Namun kapan dia menjadi sombong? Karena dia cuma di aja nggak pernah keluar. Jadi seakan-akan dia yang paling apa? hebat. Oleh karena ya para hadirin Subhanahu wa taala banyak hal yang bisa mentarikkan kita kepada kesombongan. Ingat kapan kita sombong maka kita terancam dengan neraka jahanam. Dan ingat sombong itu masalah hati. Tadi tatkala sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, rajul yuhibbu an yakuna thawabu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah, celana apa sendalnya indah. Apakah dia sombong kata Rasulullah Tidak. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan suka dengan keindahan. Yang dilarang kata Rasulullah SAW, gomtun nas, merendahkan manusia. Kalau baju bagus tersebut mengantarkan anda merendahkan manusia, maka itulah kesombongan. Kalau rumah mewah anda mengantarkan kepada merendahkan manusia, itulah kesombongan. Kalau jabatan anda menjadikan anda rendah, meremehkan orang lain, maka itulah kesombongan. Ya. Dan lain sebagainya. Karenanya kita berhati-hati, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang larangan larangan sombong. Di antaranya Allah mengatakan nasihat dari Luqman kepada putranya. Kata Luqman, "Wala tusfa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha." Jangan kau apa namanya tusair khaddaka, engkau memalingkan lehermu dari manusia. Jadi kalau bicara kita perhatian. Orang bicara dengan kita kita hormati, jangan kita Ya, kenapa? Orangnya di situ. Ya kenapa? <laughs> Ini sombong. Kenapa yang dia tidak lihat dia? Apa dia hina? Ada orang disalami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Ya, ente lihat kalau dia sudah berusaha pasang gigi senyum ente kemudian apa namanya? <laughs> Tidak nengok sama sekali ya kecuali ada ulur tertentu dia sibuk saking saking ramainya orang itu lain cerita. Tapi kalau cuma berdua bertiga apa salah ente senyum? Ente senyum dapat pahala, salaman berguguran dosa-dosa. Saya di Masjid Nabawi saya ingin salaman, saya ingin dosa saya terhapus. Orang kalau salami saya semangat. Kenapa? Ini manfaatnya buat saya. Supaya dosa-dosa saya apa? Berukuran. Sakit hati orang kalau orang salami, ya, Assalamualaikum. Enggak dilihat. Sakit hati. Nah, Allah melarang. Maka akhlak ini perkara yang penting. Sampai dalam Al-Qur'an Allah jelaskan secara detail, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau berbicara manusia sambil memalingkan apa? wajah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan penuh kesombongan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Sungguhnya kau tidak akan tinggimu tidak akan menyamai gunung dan kau tidak akan menembus bumi. Kamu itu boleh sombong kalau ada sebab yang buat kau sombong. Contohnya misalnya seorang tinggi badannya besar sebesar gunung, dia boleh sombong. Tapi kamu kecil, cuma 1,5 kali setengah. Ada yang 1,6, 1,7 masih mending jarang-jarang. Biasanya 1,6. Orang Indonesia berapa tingginya biasa? Hah? 1, berapa? 1,7 ketinggian. Orang Indonesia biasanya berapa? 1,6. Saya masih ingat ada polisi dulu pernah ikut tes. Kemudian ditanya, "Berapa tinggimu?" 163 siap. Itu pendek mau bukan tinggimu katanya. <laughs> Saya punya teman orang Kosovo, tinggi, mungkin mungkin 2 meter tingginya, tinggi, atau enggak 1,9. Cerita omnya datang dari Kosovo, dari Kosovo, datang umroh atau haji, haji kalau nggak salah. Setelah itu pulang ketemu teman saya, dia protes. Kata dia, itu siapa orang-orang kecil-kecil penuhi masjid di Masjid Nabawi? <laughs> itu orang Indonesia. <laughs> Jadi masjid Nabawi ter terpenuhi ya. Mau saya, apa yang dia karena Ini kecil. Ente dari satelit tidak kelihatan. Terus ente mau sombong. Innaka Walan tablughal jibala tula, kau tidak bisa menyamai tingginya gunung. Kalau kau badannya gede, kelihatan seperti tembok besar Cina dari luar angkasa ya, bolehlah kau sombong. Tapi kau kecil, kalau kau tidak ada juga nggak jadi masalah di dunia ini. Paham? Kalau kau hilang nggak ada masalah, masih banyak orang seperti kamu. Maka ente jangan merasa saya harus ada, saya harus gini, merasa kalau ente nggak ada nggak ada masalah. Siapapun orangnya. Kalau ente dai tidak ada ente juga di masalah, masih banyak Allah bikinkan dai yang lain. Kemudian ente merasa saya harus, saya yang paling ini, saya, oh tidak bisa ente. Ente nggak ada pun nggak ada masalah. Allah akan ciptakan dai-dai yang lain. Ente bersyukur jadi dai, tapi jangan sombong dengan diri anda. Oleh maksud saya, kita tidak punya sebab untuk sombong. Oleh karena ada seorang datang menemui Mutarif bin Abdullah, dia mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kata Mutarif, saya tahu. Kamu terciptakan dari air mani yang hina, dan nanti ujungnya akan menjadi bangkai yang bau, dan sekarang kamu ada tai dalam perutmu. Itu hakikat dirimu. Bingung dia. Kamu tahu siapa saya? Kalau ada orang bilang gitu, ente jawab gitu. Ada bupati atau kamu tahu siapa saya? Saya tahu. Kamu dari air yang hina keluar dari tempat yang kotor, bakalan jadi bangkai yang bau. Sekarang ada tahi dalam perutmu. Udah gitu selesai. <laughs> Terus apa yang itu sombongkan? Apa yang itu sombongkan? Baik para hadirin terus subhanahu wa taala, sampai di sini saja kajian kita ya. Ini semua teori, yang paling penting adalah praktek. Jangan sombong, jangan angkuh ingat, jangan sombong karena harta, jangan sombong karena pakaian, jangan sombong karena HP ya. Jangan sombong juga terutama karena ilmu. Ilmu itu harus membuat orang semakin apa? Tawadhu. Dan ilmu ini perkara yang paling mudah buat orang sombong. Antum dengan enggak antum merendahkan yang lainnya, ya, seorang dengan yang lain. Intinya jangan sombong dengan ber, berbagai macam hal-hal yang bisa menimbulkan kesombongan. Demikian saja kalau ada yang bertanya saya persilakan. Uh, Alhamdulillah. Kami pimpinannya ketua DKM. Oh, iya. Jangan sombong ya. <laughs> Jangan sombong dia. <laughs> ketua DKM. Tadi Pak Ustadz sudah banyak sekali menjelaskan masalah tawadu dan juga sombong. Jadi ada contoh-contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul itu begitu hebatnya hatinya seperti itu. Tetapi kami ini di Indonesia banyak warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Arab. Hmm. Kemudian TKI ini banyak sekali yang mendapatkan pelajaran-pelajaran eh, yang ada di sana. Kemudian TKI ini pulang ke Indonesia, ada yang berbahagia, ada yang karena tersiksa. Hmm. Contohnya saja hmm. bahwa dia ditanya ada setrika yang kurang halus kemudian majikan ini malah menyetrika dirinya pembantu ini nah kemudian itu satu kemudian ada yang pembantu diperkosa oleh majikan hmm. nah untuk ini eh, karena Pak Ustadz mungkin juga ada di Nabawi yeah. menurut pandangan Pak Ustadz itu bagaimana yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi secara umum di negara mana saja, termasuk Arab Saudi, ya, tidak semuanya orang soleh. Ya. Tidak semua orang yang soleh. Di Arab Saudi ada Abu Bakar, ada juga Abu Jahal ya. ya. Saya termasuk orang yang dipanggil untuk mengajar TKI TKI dan juga TKW TKW. Alhamdulillah TKI TKI yang saya ajar kebanyakan bahagia, tidak semuanya bahagia. Ada yang majikannya ngantar sampai ikut pengajian, diantarin sama majikannya. Dinaikkan haji gratis, ada yang dikirimin duit untuk bangun masjid, banyak ketika seperti itu. Makanya banyak diantara mereka yang betah. Namun ada juga yang dizolimi. Ya, kita tidak. Namun yang terangkat di media selalu yang terzolimi. Karena kalau yang baik, buat apa diangkat di media? Jadi kita kalau ingin menilai tentu harus mensensus seluruhnya. Saya tidak mengingkari ada kezaliman ada karena saya pun sering ke pengadilan mempermasalahkan, membela atau artinya menerjemahkan dalil-dalil atau argumentasi yang disampaikan oleh TKI dan TKW hmm. kalau ada masalah. Makanya saya sering tahu masalah-masalah tersebut ya. Dan sebagaimana saya katakan ya, eh, ada kebaikan dan ada kekurangan. Ada yang dizolimi, ada juga yang bahagia ya. Ya, ada yang dizolimi, ada juga yang bahagia. Jadi kita dalam Islam ya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW ya. Namun bukan berarti orang Islam bisa seperti Rasulullah SAW wasallam, tapi kita sampaikan dan kita berusaha bisa seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritakan kebaikan-kebaikan orang Arab sangat banyak. Orang-orang Arab kalau sudah menyumbang luar biasa. Ya. Aceh dulu berapa sumbangannya. Ya. Kemudian masjid di mana-mana mereka bangun, anak yatim di mana-mana mereka bantu, Palestina bantuan per orang kepada Palestina saja sangat banyak. Orang-orang Suriah sekarang mereka bagaimana mereka terima berjuta-juta untuk di banyak sekali sumbangan mereka meskipun mungkin kurang terpublish. Tentunya tidak sempurna, ada juga uh, kekurangannya. Ada juga kekurangannya. Seperti uh, bayangkan mahasiswa seluruhnya didatangkan dari berbagai macam macam negara untuk belajar di sana. Seperti saya termasuk mahasiswa tersebut. Datang dikasih tiket bolak-balik tiap tahun ya. Kemudian sekolah bukan cuma gratis dikasih beasiswa tiap bulan 900 real, kemudian tempat tinggal pun digratiskan. Saya bisa bawa istri dan anak-anak tinggal di apartemen dengan tiga kamar ya, dengan ruang tamu yang besar. Alhamdulillah semuanya gratis. Ini diantara kebaikan ya negeri sana. Ya. Kekurangannya juga, kekurangannya juga ada ya. Jadi dan ingat tidak semua orang berarti orang Arab harus baik, enggak. Tidak semua orang ngerti Al-Qur'an berarti kemudian harus baik. Ada orang ngerti bahasa Arab tidak pernah baca Quran. Ada orang ngerti bahasa Arab tidak pernah belajar agama. Ya. Dahulu orang-orang munafik mereka lihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat di belakang Nabi, belajar bersama Nabi, toh juga tidak tidak baik ya. Jadi maksud saya, ya sebagai Arab Saudi sebagaimana juga yang lain, saya rasa TKW bermasalah baik di Hong Kong. Di Hong Kong tidak ada masalah. Banyak masalah juga ya. Cuma memang termasuk eh, masalah di ekspos atau tidak eh, tergantung. Tetapi kebaikan banyak saya temukan juga banyak TKI, TKW yang majikannya juga baik juga banyak ya. <clears throat> Ini pertanyaan terus ini, mengapa antum tidak berjenggot? Saya bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. <laughs> Saya ikhwan, bolehkah berniat ikut majelis taklim dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Nggak jadi masalah. Tujuannya karena Allah, sekaligus siapa tahu ada. Ya karena ingin kita ingin cari jodoh di tempat yang baik. Ya kalau cari jodoh yang jelek, cari di pasar, di mana ya enggak. Kita ingin siapa tahu ada akhwat di mana yang baik, yang ikut pengajian nggak jadi masalah. Tapi tujuan utamanya untuk apa? Untuk ilmu. Jadi niat domplengan nggak jadi masalah, tidak terlarang. Saya kadang memakai kaos bola dan terkadang merasa ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya juga suka berolahraga sepak bola. Apakah yang termasuk sombong? Sombong itu merendahkan manusia. Ya, kalau tidak merendahkan manusia, ya, ya saya ingin tunjukkan saya hobi bola, nggak jadi masalah. Ya. Saya hobi bola, saya hobi main tenis meja misalnya, ya. Saya hobi bersepeda, pakai baju sepeda jalan. Yang penting jangan sombong. Yang penting jangan merendahkan apa orang orang lain. Kalau merasa ah karena saya bisa main bola, orang lain nggak bisa main bola, nah, itu baru apa? Sombong. Jadi kalau enggak nunjukkan hobi aja enggak jadi masalah. Ustaz di keluarga saya ada perseteruan antara kakak dan adik Saling memutuskan silaturahmi bahkan sampai menajiskan Bahkan adiknya berani berkata lebih baik masuk neraka daripada harus menyambung hubungan. Anak sebagai anak sangat sedih. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Dinasihati, nasihati. Satu persatu didatangi ngomong baik-baik ya. Mengerikan ya. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhul jannata qati'." Ya. Orang yang silaturahmi tidak akan masuk surga. Dan dia menderita karena bermusuhan dengan kerabatnya sendiri. Ya pasti ada salahnya. Salah satu mungkin ada yang salah, tapi seorang harus berlapang dada ya, dia memaafkan saudaranya Jika sombong kepada orang yang sombong bagaimana? <laughs> Udah sama-sama masuk neraka. <laughs> sombong dibalas dengan apa? Sombong. Ustaz bagaimana melatih ketawaduan terhadap anak-anak? Anak-anak tawadu ya. E, misalnya kita latih mereka beri sumbangan kepada orang miskin ya kita lihat mana temanmu yang miskin ajak makan di rumah tidak apa-apa jadi dia karena anak itu kalau sudah main sama yang kaya timbul kesombongan dengan sendirinya kita sudah kasih HP yang mewah kemudian barang mewah akhirnya apa sombong dengan sendirinya kita dengan dengan tanpa sengaja kita menanam kesombongan dalam diri anak-anak maka jangan seperti itu ya. ya jangan seperti itu tapi kita jangan berikan barang yang terlalu mewah jangan yang wajar dia percuma barang mewah buat anak-anak buat apa ya. barang yang sederhana ya. kemudian tadi kita suruh dia misalnya ada pengemis atau ada apa kamu kasih duit sana suruh dia nganterin ya suruh dia nganterin atau suruh ada temanmu yang miskin tolong ajak makan ke rumah sambil ditanya-tanya gimana keluarga jadi dia dengar bahwa saudaranya ini susah apa hidup susah gitu jadi ini akan pengaruh dalam apa hatinya dalam hatinya jadi tidak semua yang anak-anak ingin kita penuhi orang tua yang memenuhi seluruh keinginan anaknya semuanya dia adalah orang yang berkhianat terhadap anak-anaknya Ya, anaknya mau ini dipenuhi. Akhirnya menakal, akhirnya sombong dan macam-macam gara-gara orang tuanya. Semua keinginan anaknya dipenuhi, tidak boleh. Anak belum bisa menunjukkan mana yang baik, mana yang yang buruk ya. Akhir-akhir ini kami rasakan banyaknya ustadz dan ustadzah yang sebetulnya belum banyak ilmunya tapi sudah berani tampil memberi ceramah di TV. Apakah ada kesombongan dan hal, dalam hal ini karena ilmu masih kurang tapi sudah berani tampil di kalai ramai? Kita nggak nggak jangan tuduh mereka apa sombong. Tetapi kita katakan sebenarnya e, seorang kalau belum memiliki kompeten dalam hal ini jangan dia berani apa namanya tampil ya karena ini nanti salahnya lebih banyak daripada baiknya. Dan ini kenyataannya. Salahnya lebih banyak daripada baiknya. Merusaknya lebih baik daripada memperbaikinya. Tapi kita jangan tuduh mereka sombong. Sombong urusan apa? Hati. Mungkin dia tulus. Kita bilang kamu tulus tapi caranya keliru. Ya, caranya keliru. Kalau belum punya ilmu jangan tampil. Akhirnya apa? Jadi pusat perhatian, jadi tempat bertanya. Akhirnya per perkataan dia dianggap. Akhirnya bicara tentang masalah agama, tentang masalah ini macam-macam. Akhirnya keliru. Kalau dia keliru yang penonton ikut keliru. Bagaimana perbedaan sombong dengan menunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Allah Allah senang kalau Allah berikan kenikmatan pada seorang hamba, hamba tersebut menampakkan dampak dari nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Maksudnya seorang dia hidup dengan menunjukkan bahwa dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai berlebihan. Kata Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minuman namun jangan ber berlebih-lebihan. Ya. Kalau berlebih-lebihan ini yang bahaya mengatakan kepada kesombongan. Contohnya antum kaya, punya mobil 10 buat apa? Terus dipajang depan rumah satu, semuanya. Dipajang depan rumah, kan repot. Nanti maksudnya apa? Pajang mobil 10 depan rumah. Nah, koleksi Ustaz ya. <laughs> ya mudah-mudahan koleksi. <laughs> Khawatirnya pamer. Khawatirnya apa? Pamer. Jadi ini kita latih diri kita ya. Anak, anak katakan latih diri kita untuk tidak membeli harta kecuali yang kita butuhkan. Ya. Karena hisap kita panjang ya. Kalau ada harta yang berlebihan, sumbangkan di jalan Allah. Sumbangkan di jalan Allah dengan baik dengan apa saja, buat dakwah, buat pondok, buat orang miskin, buat anak yatim, buat janda. udah meninggal dunia sudah harta kita nggak bawa. Kita bangunkan rumah buat anak kita, anak kita lima bangunkan rumah semua. Ini juga bagus. Ya sudah, anak sudah punya rumah semua, apalagi kalau kita bisa carikan usaha, udah. Lebihnya buat apa? Sudah meninggal nanti jadi panjang hisapnya. Tapi jangan juga pelit. Sudah kaya tapi hidupnya gaya hidupnya apa? Pelit mau makan mikir-mikir ini mahal. Nah, padahal padahal nggak mahal, cuma dia pelit. Tapi kalau ditanya kenapa begitu? Hemat. Ingat beda antara hemat dengan pelit. <laughs> ada orang begitu, ada orang dia pelit. Akhirnya dia sebenarnya uangnya ada, tapi dia hidupnya susah dan akhirnya menyusahkan dirinya, menyusahkan istrinya dan menyusahkan apa? anak-anaknya. Jadilah dia hidup dengan hidup yang miskin namun dihisap dengan hisap orang kaya pada hari kiamat. Kata para ulama, ya ya'ishu aisal wahyu wa yuhasabu al agniya. Hidupnya gaya hidup orang miskin, hisapnya hisap orang kaya hari kiamat. Ini tidak boleh juga. Jadi pelit, terlalu pelit, pelit terhadap diri, pelit terhadap anak-anak. Jadi kita kalau punya harta ya, alhamdulillah kita boleh kita punya rumah bagus, kita boleh beli mobil yang bagus, tapi ingat jangan berlebihan. Masalah berlebihan kembali kepada uruf. Kalau sampai orang bilang sombong, pamer, itu berarti sudah nggak beres Tapi kalau orang mau wajar, wajarlah dia punya ini mobil mewah jadi kaya raya. Tapi kalau sudah misalnya beli mobil 10 jejer ini jadi masalah. Secara urus, secara tradisi ini nggak beda seperti ngapain punya mobil sampai 10 kalau bukan untuk pamer. Jadi silahkan tunjukkan nikmat Allah tapi jangan berlebih-lebihan. Zaman sekarang banyak orang ketika diajak bicara tapi sambil ketak-ketik HP. Tidak memperhatikan lawan bicaranya. Bagaimana menyikapi hal ini? <laughs> Wah, ini menimpa siapa saja. Jadi HP ini membuat orang tidak beradab. Sampai sama ibunya pun gitu. Ibunya lagi ngomong dia sama ibunya sendiri. Kalau ya, sama teman sih biasa dia juga gituin kita. Tapi sama ibu, sama ayah, sama saudara ya dicuekin. Iya, ya, Bu, iya, Bu, iya, iya. Sama istri apa apalagi sakit hati istri. Mas, iya iya iya. kita kata istrinya <laughs> ketawa sama HP bukan sama istrinya. Istrinya menderita sakit hati nih. Mas ini ketawa sama HP sama saya nggak ketawa. Ya apa cepat cepat. Mas saya mau cerita, ya, nanti nanti aja. Ih, ketawa ketawa kan gimana? Grup sampai 20 banyak, grup tungtang tungtang tungtang tungtang. Grup ini lah grup poligami lah, grup. Bikin <laughs> sakit hati istri aja. <laughs> Ya, ini di antara hal tidak dan itu kejadian tidak tidak ngajarin adab. Sudah kumpul kita ayo kita makan bareng. Begitu kumpul masing-masing sibuk HP sendiri. Dan buat apa kita kumpul di sini? Itu kenyataan. Buat apa kalau gitu? Ya udah usah kumpul. Oh, kumpul cuma eh, masing-masing sibuk dengan apa? HP. Nanti punya ada pada waktu bicara istri taruh HP silent. Tungtangnya nggak kedengaran. Sudah saya ngomong ada waktu buat istri, ada waktu untuk melihat lihat HP ya. Ya kalau lihat HP terus musibah ya. Habis waktu buat apa? HP akhirnya ada hak-hak yang harus kita tunaikan terabaikan. Hak istri kita abaikan, hak anak-anak kita abaikan, hak orang tua tidak beradab di hadapan orang tua, di hadapan ustaz tidak berhadap. Ya. Ustaznya kayak eh, gimana? Hmm, sibuk sendiri, nggak boleh. Ya. Jadi harus beradab di hadapan yang lain. Saya punya karyawan di toko saya, belakang ini sering ketahuan kalau dia mulai tidak jujur. Karena sering uang toko hilang dan sudah beberapa kali ketangkap tangan. Tapi karena kasihan mereka, maka dia tetap saya pekerjakan. Tapi terakhir ini saya tidak sabar lagi, Pak Ustadz kemudian saya pecat. Apakah saya sudah zalim dan sombong kepada kepadanya? Tidaklah. Saya pecat apakah saya berdosa? Karena dia menafkahi anak-anaknya tidak. Anda tidak berdosa. Karena Anda juga sudah kasih kesempatan berulang-ulang di izin. Namun dia tidak berterima kasihnya, ya. Anda juga memikirkan harta Anda. Kalau dicuri-curi terus ya. Ya antum pecat tapi kasih pesangon enggak apa-apa. <laughs> Kasihan. Udah pesangon buat kamu buat anak-anak. Kasih pesangon enggak apa. Sekalipun sudah dipecat ente tengok kasih sembako nggak jadi masalah. Tapi nggak ada dosa sama sekali nggak zalim karena dia yang melanggar perjanjian kerja. Ya. Afan Ustaz, mohon penjelasannya apakah yang harus dilakukan seorang wanita yang pernah mendekati zina selain bertobat? Mohon penjelasannya. Udah bertobat kepada Allah, tutup aibnya, jangan pernah cerita sama orang lain, jangan pernah cerita sama suaminya, ya. dan tutup dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Apakah maksud tidak boleh bicara seperti riakannya kuda, himar? Kata Allah, "Inna angkaral aswati la sautul hamir." Ya. Uh, sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara, suaranya apa? Himar. Maksudnya janganlah kalian waktu bicara sama orang angkat-angkat suara tinggi buat apa? Kalau Anda menyangka suara paling tinggi itu hebat, berarti himar lebih hebat dari ente. Maksudnya begitu. Ya. Allah tidak suka seorang berbicara tinggi di hadapan yang yang lainnya. Maka maksud saya segala segala perilaku yang menunjukkan kita merasa tinggi daripada yang lain itu dilarang. Baik kita berbicara sambil malingkan wajah, tidak menghargai di depan kita, baik kita mengangkat suara kita merendahkan dia, ya pokoknya segala bentuk merendahkan orang lain maka ini dicela oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Dihasib imri'in minasyarri an yah an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang dilakukan dikatakan melakukan keburukan kepada saudaranya jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Tadi saya katakan Anda buat apa merendahkan orang lain? Apa barometer Anda untuk Anda menilai orang lain? Dalam segala hal. Anda apakah Anda jamin lebih takwa daripada dia? Belum tentu. Apakah Anda merasa kalau dakwah Anda lebih didengar oleh orang banyak sementara orang ini cuma bisa ngajarin TPA, Anda lebih baik daripada dia? Belum tentu. Mana yang lebih tahu dia lebih ikhlas atau Anda? Siapa yang bisa ukur? Meskipun yang hadir banyak, yang hadir cuma muridnya 10 orang. Apakah Anda lebih ikhlas daripada dia? Belum tentu. Oleh jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Bagaimana adab dan sikap berbicara dengan orang tua, terutama bapak? Apakah boleh seorang anak menasihati orang tua, bapak yang selalu dikurang anggap dianggap kurang beriman, padahal bapaknya sudah sangat berusaha berubah menuju lebih baik? Ya boleh. Ini diantara berbakti kepada orang tua, mendakwahi orang tua dengan cara yang halus, dengan cara kata-kata yang halus. Ya, itu orang tua punya jasa besar sama kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada di dunia ini. Ya. Oleh karenanya kita harus menghormati mereka. Bahkan kalau mereka kafir pun kita harus hormati. Bagaimana lagi kalau mereka beriman meskipun imannya masih belum sempurna sebagaimana kita juga tidak sempurna. Maka dengan kata-kata yang lembut, jangan tembak-tembak, jangan fonis-fonis ya. Diajak berpikir, intinya cara yang selembut-lembutnya lah kepada orang tua. Uh, ini ada lagi nih. Mohon petunjuk bagaimana pandangan ahlu sunnah mengenai transgender yang semakin marak. Bahkan ada pengakuan dari transgender jika sebelum operasi transgender mereka merasa terjebak dalam kepribadian yang tidak diinginkan. Setelah transgender, setelah bertransformasi, mereka setelah bertransformasi mereka merasa bahagia. Mohon petunjuk Ustaz. Ya, musibah seperti ini. Seorang jika terkena penyakit maka dia berusaha apa? mengobati, bukan dia ikuti penyakit tersebut. Semua orang tahu bahwasanya kalau lelaki, lelaki, ya, lelaki suka lelaki ini nggak beres, itu namanya penyakit. Bukan penyakit tersebut semakin di e, dipenuhi ya. Enggak benar, enggak beres, itu penyakit. Harus diperbaiki. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat yang Kristen atau Katolik? kita berbuat baik kepada non-muslim. Tapi ada ranah-ranah yang tidak boleh kita ikut-ikutan ya. Seperti acara-acara keagamaan mereka. Tidak boleh kita beri selamat kepada keaga acara keagamaan mereka. Karena selamat itu menunjukkan keridhaan. Yang bilang selamat. Ini ijma' para ulama' Ya, ijma para ulama tidak boleh, termasuk madhab syafi'iyah juga melarang. Dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Ya. Jadi, kalau kita mengatakan selamat, ya, misalnya hari Natal tentunya tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena tentunya ini bertentangan dengan akidah kita. Tapi kita berbuat baik sama mereka. Kalau ada kerja bakti kita bareng-bareng. Sebagaimana mereka tidak tidak harus juga ikut acara agama keagamaan kita. Jadi toleransi itu ada, namun ada batasannya. Toleransi itu ada, namun ada batas batasannya. Di antara batasannya tidak boleh kita ikut ranah-ranah keagamaan. Ya, kalau mereka mau Natalan misalnya diberi kesempatan, silakan mereka Natalan, silakan. Karena kita bukan berada di negara yang berhukum Islam seluruhnya tidak. Tapi kalau untuk ikut selamat Natal tentunya tidak. Bagaimana melatih akhlak yang mulia Pak Ustadz jika ada seorang sudah terdidik terbentuk akhlak yang kurang baik? Misalnya egois, ceplas-ceplos, gampang marah, ya berusaha menahan diri ya. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah buat apa Rasulullah SAW mengajarin akhlak? Di antaranya kita berdoa. Doanya Allah mahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ana zaimun bibaitin fi alal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Berarti akhlak bisa dirubah. Ya, akhlak bisa dirubah. Perangnya itu bisa dirubah. Orang pemarah bisa juga jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan. Bisa. Jika dia berjuang dan dia berusaha, dia sedikit-sedikit ya, dengan dilatih sedikit demi demi sedikit. Ya. Ceplas-ceplos mulai tahan mulutnya, jangan karena ngomong tuh ada syahwat. Kalau lagi ngomong syahwat diem, diem. Latih diri sedikit. di. Bawa permen begitu ngomong makan permen biar supaya <laughs> supaya nggak banyak omong. Ya. Latih biasa diri untuk mendengar. Jangan suka yang menjadi pembicara terus. Maunya dia yang bicara mau menguasai majelis terus. Sudah ada yang ngomong ganti orang yang ngomong. Ya udah. Karena kadang orang angku dari sini pingin dia ngomongnya didengar. Orang belum selesai ngomong dia sudah patahin. Kenapa? Dia meremehkan orang tersebut. Pendapat dia kayaknya tidak dihargai. Ente belajar menghargai pendapat orang lain. Eh, ente menghargai belajar menghargai sudut pandang orang lain ya. Latih diri. Ente menghargai belajar dengar orang lain ngomong sampai selesai. Ini perlu dilatih ya. Jangan kita hobi ngomong ngomong ngomong ngomong terus tinggal masuk neraka jahanam nanti ngeri. Bagaimana menghadapi tetangga kita yang maaf, orangnya sombong, jika bertemu pura-pura tidak lihat. Padahal dia suka ke masjid <laughs> mengaji. yang salami, tidak perlu. Dia pura-pura datangi, eh Assalamualaikum, gimana kabarnya? Datangi. Ya. Karena bisa jadi dia memang tidak melihat, bisa jadi. Mungkin matanya kak rabun, ente nggak tahu. Kalau dia tidak datangi, kan kata Rasulullah SAW, wa khairuhum alladhi yabda'u salam. Yang terbaik yang mulai salam. Datang sama dia, Assalamualaikum. Mungkin dia lihat dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pasti salam. Pegang tangannya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ayo jalan ke masjid bareng. Iya, iya. Karena setan ingin mengadu domba di antara kita. Apalagi dia ke masjid, insya Allah dia baiklah. Apakah orang tua kafir boleh mewariskan harta kepada alam muslim? Tidak layak muslim kafir. Kafiran. Jadi seorang muslim tidak mewariskan kepada kafir dan kafir tidak mewariskan kepada muslim. Ustadz anak-anak Alhamdulillah mulai mencintai kajian sunnah Mohon nasihatnya kepada anak-anak Bagaimana menangkan sikap percaya diri dengan tetap tawaduk Percaya diri lain dengan Percaya diri disertai dengan e, Bismillah kepada Allah Jadi isti'anah Orang tidak boleh percaya diri tanpa e, Percaya diri dengan melupakan Allah nggak boleh Tapi kita percaya diri Saya sudah berusaha dan saya sudah berdoa Maka ada percaya diri Allah tidak akan meninggalkan saya Ini butuh, kita perlu percaya diri seperti ini Kenapa kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah bilang bismillah tatkala ingin melakukan, kita sudah istikharah maka butuh percaya diri. Namun jangan sombong. Percaya diri bukan berarti apa? Sombong. Saya insya Allah bisa, bisa. Ini bukan sombong. Kamu bisa, nak bisa. Bukan berarti kemudian dia bisa langsung sombong. Enggak. Banyak orang yang bisa tidak sombong. Kapan sombong merendahkan yang lain? Oh itu dia nggak bisa, saya bisa. Itu baru sombong. Tapi kalau dia sendiri percaya diri untuk bisa melakukan setelah dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka ini dituntut maka ini dituntut. Yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu memutuskan hubungan antara kerabat. Dengan apa? Kerabat. Jadi di sini ada Indonesia ada istilah yang tersebar namun salah. Contohnya, ayo kita main ke rumah ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Ini bukan silaturahmi sebenarnya. Tapi ziarah ke rumah ustadz untuk memperkuat, memperkuat tali ukhuwah, bukan tali silaturahmi. Rahim itu maksudnya kerabat. Kita ke ibu ibu kita, ini silaturahmi. Kita ke kakak kita, om kita, tante kita, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau tapi Indonesia sekarang sudah disebut dengan apa? Silaturahmi. Kita ketemu teman, silaturahmi dengan teman. Ini bukan silaturahmi namanya. Secara syariat tidak dinamakan silaturahmi rahmi. Tapi dia mengatakan memperkuat tali persaudaraan. Jadi silaturahmi berkaitan dengan kerabat. Berkaitan dengan kerabat. Karena pahala silaturahmi berbeda dengan pahala menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Silaturahmi lebih besar pahalanya. Dan memutuskan tali persaudaraan dengan sama muslim masih lebih ringan daripada memutuskan silaturahmi. Maka ini dua level yang berbeda. Jangan disamakan. Ustaz, jika ada yang sudah sering ikut pengajian tapi tetap belum bisa ramah dan tidak menyebar salam. Ya. Diingatkan kan sekarang mungkin ikut kasih tahu. Rasulullah SAW waktu pertama kali masuk kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam afsyus salam ya ayuhan nas afsyus salam bainakum. Perkataan pertama kali yang saya dengar Nabi Muhammad ucapkan tatkala di kota Madinah dia mengatakan wahai manusia tebarkanlah salam di antara kalian. Afsyus salam, atimu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bilail wa nasuniyam, salatlah di malam hari tatkala orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Maka akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ustaz mohon penjelasan isbal karena kesombongan bagaimana hukumnya isbal tapi tidak sombong. Masalah isbal kalau karena kesombongan semua ulama sepakat hukumnya haram dan ini mengantarkan kepada neraka jahanam. Kenapa ada kesombongannya? Ya, ada kesombongannya. Tapi kalau isbal tidak karena sombong, hanya karena mode atau yang lainnya atau tidak dia perhatikan, tidak terbukti dalam harinya untuk sombong, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram secara mutlak isbal Sombong atau enggak sombong tetap saja haram. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Maka kita berusaha tidak isbal ya, karena minimal hukumnya apa? Makruh. Namun bukan berarti orang isbal pasti dia sombong, tidak ya. Tidak karena ada yang karena sombong dan ada yang karena memang hanya sekedar model atau tidak terlintas dalam pikirannya kalau dia bakalan apa? Sombong dengan demikian ya. Yang lebih hati-hati kita kita angkat celana kita ya di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz hadis tentang Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi banyak disalahgunakan oleh para wanita yang menjadikan pakaian mereka malah menjadi ajang pamer dan tabarruj. Mereka memper, memperindah pekerjaannya dengan motif-motif manik-manik, bordir-bordir sehingga hakikat hijab menutupi kecantikan tidak ada dalam pakaiannya. Hijab mereka malah menjadikan mereka lebih cantik dan menarik pandangan orang yang melihatnya. Yang makin parah setelah pakaiannya menarik perhatian ditambah juga keluar rumah dengan make up dan parfum ditambah pula, ditambah pula mereka selfie atau foto bersama dan diupload di media sosial atau dijadikan display, eh, display picture. Mohon nasihat dari ustadz kami para wanita ya. Ustadz saya ingin bertanya bagaimana memberitahu papa saya untuk tidak berisbal dalam berpakaian karena menurut beliau isbat adalah sunnah saja. Ya udah gimana lagi? <laughs> Jadi kita bilang, Pak ini sunnah, sunnah saja maka kerjain <laughs> gitu. ya pelan-pelan sabar. Orang tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa apa di? Dipaksa. Alhamdulillah dia sudah ke masjid, mengikut pengajian. Alhamdulillah. satu saat ada hatinya dia, wah saya sudah mau mati, mending saya naik, naikkan celana sedikit biar dapat pahala lebih banyak. Ya, kita mengatakan paksa juga nggak bisa, karena tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya haram, ada yang mengatakan cuma makruh kalau tidak disertai dengan apa? Kesombongan. Tidak bisa kita paksakan. Yang lebih afdol dan yang benar adalah harus dinaikkan. Ini pendapat yang kuat. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menaikkan celana mereka? Rasulullah SAW tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Ayo angkat, kata Rasulullah angkat, angkat, angkat. Rasulullah tidak tanya dulu, kamu sombong nggak? Kalau sombong, angkat. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, enggak. Rasulullah SAW suruh memerintahkan mereka secara mutlak untuk angkat celana. Namun saya katakan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Alhamdulillah, papanya sudah ikut ngaji dan hadir di kajian kita sekarang ini. Ya, Semoga dibuat semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mas tadi pertanyaan tentang masalah jilbab ya, ya kita berdoa kepada para wanita ya semoga ya menjalankan fungsi jilbab. Jadi jilbab itu ya fungsinya bukan untuk menarik perhatian. Ya. Jilbab itu bukan untuk mempercantik apa diri ya. Tapi jilbab itu fungsinya untuk menjaga seorang wanita ya, agar tidak diganggu. Kalau jilbabnya malah menarik perhatian, membuat orang semakin terpesona dengannya, maka ini bukan jilbab yang syar'i, bukan jilbab yang syar'i. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang tidak mampu saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit sombong dan yang lainnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.